Fama lam ya'til abdu bihadza falaysa bimuslim wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahilun. Fala islama illa bitauhid wa la yasihhu at-tauhidu illa bil kufri bit-taghut لأنه ركن من ركني التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن نعتقد بطلان عبادة غير الله ونتركها ونبغضها ونكفر أهلها ونعاديهم Kami meyakini bahwa surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa muslimah. Jiwa yang berserah diri kepada Allah dan tidak akan dikekalkan di dalam api neraka kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Di mana Islam adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepadanya saja tidak ada sekutu baginya, iman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang dibawanya. Selagi si hamba tidak membawa hal ini, maka dia bukan orang muslim. Kalau bukan orang kafir mu'anid, berarti dia orang kafir yang jahil. Tidak ada keislaman kecuali dengan tauhid dan tidak sah tauhid kecuali dengan kufur kepala tauhid karena kufur kepala tauhid itu salah satu dari dua rukun tauhid yang merupakan makna la ilaha illallah. Adapun tata cara kufur kepala tauhid adalah kita meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, kita meninggalkannya, kita membencinya, kita mengkafirkan pelakunya dan kita memusuhi mereka. <clears throat> Di sini kita meyakini bahwa surga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga atas orang kafir. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al jannah la yadkhuluha ila nafsun muslimah. Surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atas orang tersebut. Jadi surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi surga tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, eh, orang-orang kafir orang-orang munafik tidak mungkin masuk surga. Dan orang muslim yang memiliki kotoran, dalam arti memiliki dosa sebelum dosanya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan ampunan di dunia, ataupun dengan ujian di dunia, ataupun dengan azab di dalam kubur, ataupun dengan azab nanti di dalam api neraka bagi orang-orang yang membawa dosa besar selagi dia masih bertauhid. Maka sebelum dosa-dosa tersebut bersih, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan ke dalam surga kecuali orang yang sudah benar-benar bersih daripada dosa. Makanya ahlul kabair yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menghendaki untuk diazab, diazab dulu tapi terlebih dahulu dalam api neraka untuk disucikan dari dari e, kotoran tersebut karena surga itu adalah tempat yang toyib tempat yang toyib dan tidak mungkin dimasuki kecuali oleh orang yang tahir orang yang toyib pula sedangkan orang muslim pada hakikatnya adalah tahir adapun ketika ada dosa maka menjadikan dia apa terkena najis dosa tersebut. Sehingga ketika masih ada dosa tersebut melekat, maka tidak mungkin dimasukkan ke dalam surga sehingga dicuci, dibersihkan dulu dengan berbagai macam pembersihan dosa baik yang di dunia maupun di alam kubur maupun di mahsyar maupun di dalam api neraka. Intinya bahwa surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang uh, beribadah kepada Allah namun beribadah juga kepada selain Allah disebut orang musyrik. Orang yang tidak mau beribadah kepada Allah itu namanya orang mustakbir. Kedua-duanya bukan muslim, bukan berserah diri. Bukan berserah diri kepada Allah. Karena orang-orang yang mustakbir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin sebenarnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk jahanam dalam keadaan hina makanya eh, di sini juga ahlul fatrah orang-orang yang di dunia mereka berstatus sebagai orang musyrik, akan tapi belum tegak hujah karena tidak ada dakwah, gelap dari dakwah. Status dunia mereka adalah musyrik atau kafir. Tapi karena tidak ada hujah di dunia atau belum ada tamakun, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memasukkan dia ke dalam api neraka. Tapi nanti di akhirat akan ada ujian di arosot al-qiyamah ada ujian bagi orang tersebut. Sehingga kalau seandainya dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala berarti dia berserah diri kepada Allah sehingga dia menjadi orang muslim sehingga dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika orang tidak mau uh, apa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dalam ujian tersebut berarti dia orang yang kafir dan hujah sudah tegak sehingga dia masuk neraka. Kemudian tidak mungkin dikekalkan dalam api neraka kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang munafik pada hakikatnya dia kafir juga. Jadi yang dikekalkan dalam api neraka hanya orang-orang munafik, hanya orang-orang kafir. Adapun ahlul kabair, orang-orang pusak ahli kiblat, orang-orang fasik ahli kiblat, walaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka, tidak mungkin dikekalkan di dalamnya tidak mungkin dikekalkan di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan apa? Neraka itu uiddat oh, lil kafirin. Neraka itu disiapkan buat orang-orang kafir. Tidak dikekalkan kecuali orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik itu tidak dikekalkan dalam api neraka. Sehingga manhaj ahlus sunnah wal jamaah, orang muslim, orang yang bertauhid, yang melakukan dosa besar dia apa dia muslim mukmin bi imanihi mukmin bi imanihi fasiqun bi kabiratihi dia mukmin dengan keimanannya eh, pelaku dosa besar eh, fasik dengan sebab dosa besarnya dia adalah muslim dia memiliki tauhid kalau seandainya mati di atas ke, eh, di atas ketauhidannya dengan membawa dosanya tidak mungkin dikekalkan dalam api neraka seandainya juga dimasukkan dalam api neraka pasti dikeluarkan. Sedangkan orang-orang khawarij, orang-orang khawarij mereka menganut pemahaman bahwa semua pelaku dosa besar itu adalah kafir. Sedangkan orang kafir kekal dalam api neraka. Makanya menurut khawarij pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka karena dalam kamus mereka pelaku dosa besar adalah kafir. Sedangkan buat orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu bukan muslim, bukan kafir, buk, tapi apa? fasik. Dan di dunia mereka menyebutnya fasik, tapi di akhirat mereka mengatakan kekal dalam api neraka. Mereka punya pemahaman al-manzilah baina al-manzilataini. Bukan muslim, bukan kafir tapi fasik. Fasik ini dua posisi antara muslim dan e, kafir. Itu menurut orang-orang Mu'tazilah. Hukum dunianya adalah fasik, bukan muslim, bukan kafir, tapi di akhirat kekal dalam api neraka. Jadi ada hakikatnya hukum akhiratnya. Orang-orang Mu'tazilah pemahamannya sama dengan orang-orang Khawarij. Makanya e, kenapa kita uh, akan tahu dalam manhaj ahlus sunnah, ahlus sunnah menetapkan adanya syafaat buat ahlul kabair, sedangkan dalam mazhab khawarij atau mu'tazilah tidak ada yang namanya syafaat. Karena menurut mereka apa? Menurut mereka pelaku dosa besar menurut khawarij adalah kafir, kekal dalam api neraka, sedangkan menurut orang-orang mu'tazilah kekal juga dalam api neraka walaupun untuk hukum dunia mereka menyebutnya al-manzilah baina al-manzilata ini. Tapi karena menurut kedua kelompok itu adalah e, kafir, e, eh, reka dalam api neraka, sehingga tidak ada yang namanya syafaat bagi ahlul kabair. Ya, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha" innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami wastakbaru anha dan mereka menyombongkan diri darinya la tufattahu lahum abwabus samai pintu-pintu langit tidak mungkin dibukakan bagi mereka dan mereka tidak mungkin masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga atas orang kafir. Dan orang-orang kafir tempatnya di neraka. Innahu may billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga dan tempat kembalinya neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim tersebut. Allah juga mengatakan, ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Dan barang siapa yang murtad dari dinnya, terus dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu apa? Hapus lenyap amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka kekal di dalamnya. Dan juga banyak ayat-ayat yang lain. Allah mengatakan juga innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya orang-orang kafir itu berada di neraka yang paling dasar. Tadi disebutkan bahwa uh, manhaj al-sunnah wal jamaah orang fasik tidak dikekalkan dalam api neraka seandainya masuk neraka tapi mereka akan dikeluarkan baik dengan ampunan ataupun dengan syafaat ataupun dengan hal yang lainnya berbeda e, menurut orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij Makanya orang Mu'tazilah dan Khawarij mereka mengingkari syafaat karena mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Makanya mereka mengingkari syafaat bagi pelaku dosa besar tersebut. Islam adalah tauhidullah. Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak mentauhidkan Allah bukan orang muslim bukan orang muslim. Islam adalah mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Jadi orang yang ibadah kepada Allah tapi ibadah kepada yang lainnya itu namanya orang musyrik. Sedangkan orang musyrik telah diponis kafir oleh Allah. Wa Allah ilahan akhar la burhan lahu bi fa ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyeru ilah yang lain bersama Allah, maka uh, yang tidak ada dalil terhadapnya, maka penghisabannya si Allah sungguhnya tidak akan beruntunglah orang-orang kafir tersebut. Terus wal imanu billahi wa bi iman kepada Allah dan rasulnya. Iman kepada Allah kepada Allah dan rasulnya itu menuntut apa? loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin dan barok dari orang musyrik dan kemusyrikannya. Sehingga orang yang tawali kepada orang-orang kafir menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, dia memberikan uh, loyalitasnya kepada orang kafir tersebut itu bertolak belakang dengan makna iman kepada Allah. Karena Allah mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unsila ilaihi mattakhadhuhum awliya seandainya mereka beriman kepada Allah nabi dan kepada apa yang diturunkan kepadanya maka mereka tidak akan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin artinya di sini orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Walaupun dia mengklaim iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Jadi iman kepada Allah dan Rasulnya itu menuntut apa? Menuntut loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum mukminin. baru dari orang musyrik dan kemusikannya. Sehingga orang kalau membalikan permasalahan, dia malah memberikan loyalitasnya kepada orang kafir, dan malah Eh, berlepas diri daripada orang muslim berarti dia bukan orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul maupun kepada Alkitab. Dan juga wattiba'uhu fi majaabihi mengikuti apa yang dibawa Rasul. Ittiba kepada apa yang dibawa Rasul. Makanya orang mengklaim sebagai orang muslim. Tapi dia tidak mengikuti ajaran Rasul. Yang dia ikuti adalah undang-undang buatan manusia. Itu bukan orang muslim. Bukan orang kafir. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memponis kafir orang yang apa menerapkan hukum buatan manusia. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Dia tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, tapi malah apa? Malah memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan. Itu orang kafir. Maka Syekh Muhammad Al-Amin asy rahimahullah mengatakan eh, annal ladzina yattabi'una al-qawanin al-wad'iyyah allati syara'aha syaitan ala al-sinati awliyaihi mukhalifatan lima syara'ahu Allah al alsinati rusulihi salawatullah wassalamu alaihim annahu la yashukku fi kufrihim wa syirkihim illa man tamassallahu basiratahu wa amahu an nuril wahyi mislahum. Sungguhnya orang-orang yang mengikuti kawanin wad'iyah, undang-undang buatan yang disyariatkan oleh setan lewat lisan para rasulnya, eh, lewat lisan wali-walinya, yang menyelisih apa yang Allah syariatkan lewat lisan para rasulnya. Sesungguhnya tidak ada yang meragukan kekafiran dan kemusyrikan di mereka kecuali orang yang telah Allah hapus basirahnya dan Allah butakan matanya dari bisa melihat cahaya wahyu. Jadi orang yang itiba kepada kawanin al-wada'iyah dan meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia apa orang kafir walaupun mengklaim mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mengklaim mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini famalam ya abdu bihaza falaysa muslim. Bila seorang hamba tidak membawa hal-hal ini, tadi tauhidullah ibadahnya kepada Allah saja, iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang dibawa Rasul. Bila orang tidak merealisasikan hal ini berarti bukan orang Muslim. Bukan orang Muslim baik. Orang Muslim yang jahil maupun orang yang mu'anid. Jahil di sini baik jahil karena i'rod, keberpalingan. Seperti orang sudah ada hujah namun tidak mau mencari. Itu namanya mu'rid, orang kafir yang berpaling, yang jahil juga. Ada juga orang yang jahil karena tidak ada tamakun Seperti orang ahul fatrah atau orang yang tidak mendengar dakwah sama sekali. Tapi dia melakukan apa penyekutuan Allah. Dia bukan orang muslim. Dia orang kafir tapi jahil. Tapi jahilnya jahil karena tidak ada tamakun. Berbeda dengan orang yang memiliki tamakun. Seandainya dia jahil itu jahilnya karena i'rad Dan keberpalingan itu tidak menjadi alasan untuk hukum di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun e, kondisinya, tetap orang yang tidak merealisasikan tauhid itu namanya orang kafir atau orang musyrik, bukan orang muslim. Kalau seandainya hujah sudah tegak dengan adanya tamakun berarti dia di dunia kafir dan di akhirat juga bersatu sebagai orang kafir yang dimasukkan yang dipastikan masuk neraka. Adapun orang yang belum tegak hujah karena tidak ada tamakun di dunia, di dunia dia bersatu sebagai orang kafir atau musyrik, tapi di akhirat dia tidak langsung dipastikan calon penghuni neraka, tapi dia termasuk golongan orang yang akan diuji di hari kiamat. Atau disebut dengan ahlul fatarat. Ahlul fatarat. Kemudian tidak ada Islam kecuali dengan tauhid. Tidak ada keislaman kecuali dengan ketauhidan. Orang walaupun dia melaksanakan syiar-syiar Islam, salat, zakat, saum, haji, tapi dia melanggar tauhid, dia bukan orang muslim. Karena inti daripada Islam itu adalah tauhid. Makanya orang zaman ketika tidak ada e, dakwah, kalau dia merealisasikan tauhid, dia adalah orang muslim. Dia muwahid. Kalau dia meninggalkan syariat karena memang tidak ada tamakun, tidak ada hujah, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Zaid bin Amr, Waraqah bin Naufal, mereka di atas tauhid zaman sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai rasul, tapi mereka, eh, mereka di atas tauhid, tapi mereka tidak bisa melaksanakan syariat mereka apa? Karena tidak ada hujah mereka apa? Muslim, muwahid. Dan itu menyelamatkan mereka. Tapi orang yang sudah ada syariat, dia melaksanakan ajaran-ajaran syariat, sholat, zakat, saum, haji, tapi apa? Dia melakukan kemusyrikan. Maka statusnya dia musyrik, bukan muslim. Syekh Ahmad Ibn Atik rahimahullah mengatakan dalam Ibtalu Tandil halaman 76, Ajma'al ulama ala anna man syarafa syai'an min naw'i ad duali li faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa salla wa sama wa za'ama annahu muslim. Ulama sepakat barang siapa memalingkan satu macam dari macam dua doa itu, maka dia e, memalingkannya kepada selain Allah, maka dia musyrik. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia saum dan mengaku muslim. Wala yasihu at-tauhidu illa bil kufri bit tagut. Tauhid tidak sah kecuali dengan kufur kepada tauhid, eh, kepada Tauhid tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan kufur kepada Tauhid. Karena kufur kepada Tauhid adalah salah satu rukun daripada rukun tauhid. Rukun tauhid dua. al kufur bit tagut itu yang pertama. Yang kedua al-imanu billah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak akan sah kecuali dengan kufur kepada taubat. Karena la ilaha illallah, la ilaha adalah penafian, menafikan peribadatan dari selain Allah, yaitu kufur kepada taubat, illallah menetapkan ibadah hanya kepada Allah, iman kepada Allah. Sehingga yang namanya rukun ketika tidak direalisasikan, maka ibadah tidak sah orang meninggalkan salah satu dari rukun salat, maka salatnya tidak tidak sah. Begitu juga tauhid, ketika salah satu rukunnya yaitu kufur kepada togut tidak direalisasikan, walaupun dia apa ibadah kepada Allah tapi tidak kufur kepada togut, maka ke, keislamannya tidak tidak sah.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 Artinya bukan orang muslim. Karena e, tadi kufur kepada Tuhan merupakan salah satu rukunnya. Makanya Syekh Ali Khudir mengatakan wa mujarradu nutqi bilafzi من min علم بمعناها ولا wala amalin من التزام التوحيد وترك الشرك الأكبر والكفر akbar فإن ذلك bil نافع fa inna dzalika ghairu nafi'in bil ijma' sekedar mengucapkan la ilaha illallah kalimat syahadat tanpa disertai memahami maknanya dan tanpa disertai mengamalkan konsekuensinya, maka eh, apa konsekuensinya komitmen dengan tauhid, meninggalkan segala syirik akbar dan kufur kepada tauhid, maka pengucapan syahadat tersebut ghairu bil ijma tidak manfaat berdasarkan ijma para para ulama. Jadi kufur kepada tauhid itu merupakan separuh daripada la ilaha illallah separuh daripada makna la ilaha illallah. Akan tapi pada zaman sekarang ini kondisi malah sebaik sebaliknya. Orang mereka banyak kufur kepada Allah tapi malah iman kepada kepada taugut. Dengan menjadikan taugut sebagai ulil amri, sebagai pemimpin yang wajib ditaati dan diberikan loyalitas itu namanya iman kepada taugut. Itu adalah iman kepada Togut. Dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi karena Allah mengatakan, Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila mata mattakhazuhum awliya. Seandainya mereka iman kepada Allah, Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang kafir itu sebagai para pemimpin. Ketika menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai pemimpin, sebagai ulil amri, maka itu bersenangan dengan makna kufur kepada togut. dan itu malah bentuk iman kepada togut itu sendiri. Makanya Allah menafikan iman dari orang yang memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Jadi ini yang harus dipahami bahwa e, tauhid adalah aslul Islam atau aslul iman. Ada inti tauhid, ada kewajiban-kewajiban tauhid. Inti tauhid adalah kufur kepada tauhid, iman kepada Allah. Barok dari segala bentuk kemusyrikan dan kekafiran juga para pelakunya. Orang yang mengamalkan tauhid dan barok dari syirik dan pelakunya, dia itu orang muslim kapanpun din dan dimanapun. Orang yang mengamalkan tauhid dan barok dari syirik dan para pelakunya, dia adalah orang muslim kapanpun, dimanapun. Baik zaman patroh maupun bukan zaman patroh, kalau dia mengamalkan tauhid dan barok dari syirik dan para pelakunya, dia adalah muslim, dia adalah muwahid. Walaupun zaman fatrah. Begitu juga zaman bukan zaman fatrah. Dan begitu juga baik di Darul Islam maupun di Darul Kufri orang mengamalkan tauhid dan baru dari syirik dan para pelakunya dia muslim walaupun hidup di darul kufri di darul harbi makanya uh, istri Firaun mukminah padahal hidup di darul kufri hidup di darul kufri orang mukmin yang berada di keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya dia mukmin walaupun hidup di darul kufri berada di tengah orang kafir. Tapi orang walaupun hidup di darul Islam, kalau tidak komitmen dengan tauhid, dia berbuat syirik, dia adalah orang kafir juga. Makanya darul Islam ada orang kafir zimmi. Dia orang kafir asli yang rela hidup di bawah naungan hukum Islam. Dia orang kafir, tapi hidup di darul Islam. Begitu juga orang murtad, hidup di darul Islam, dia murtad dan dia akan kena hukum riddah kalau tidak taubat. Dalam arti e, kalau ada pemahaman yang mengatakan bahwa orang e, kalau pemimpin kafir maka semua rakyat adalah kafir itu adalah pemahaman orang-orang khawarij atau hukum asal pada orang yang hidup di darul kufri adalah kafir kecuali orang yang e, apa menampakkan tauhid itu juga pemahaman yang sesat tapi yang benar adalah hukum asal pada orang yang menampakkan keislaman dan tidak menampakkan pembatal keislaman, maka dia adalah orang muslim kapanpun, dimanapun. Di orang yang menampakkan keislaman, lagi tidak menampakkan pembatal keislaman, maka dia orang muslim dimanapun, kapanpun. Termasuk di Darul Kufri, termasuk di zaman fatrah. Jadi keislaman seorang tidak dikaitkan dengan negeri yang dia hidup di dalamnya. Kemudian adapun tata cara kufur kepada togut ini sering dijelaskan itu apa? Meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dengan makna ibadah yang luas termasuk ibadah yang kaitan dengan masalah to'at fitashri ketaatan terhadap uh, hukum buatan, pemberian loyalitas memberikan loyalitas atau ketaatan kepada hukum buatan itu bentuk ibadah. Dan ibadah dalam hukum ini, syirik dalam hukum ini sama seperti syirik dalam dalam ibadah. Asyirku fil hukmi, asyirki fil ibadah. Kata Syekh Muhammad Alamin keti syirik dalam hukum itu sama seperti syirik dalam ibadah. Bentuk kemusikan ini harus diyakini sebagai suatu kebatilan. Makanya orang-orang yang menganggap demokrasi. Padahal dia tahu wakil demokrasi itu apa. Terus menganggap sebagai sistem yang bagus, yang cocok. Terus menamakan dirinya sebagai orang yang moderat, yang mau mengikuti demokrasi, tidak eh, militan, yang kaku terhadap ajaran Islam. Berarti dia menganggap, tidak menganggap batilnya peribadatan kepada selain Allah. Dia bukan orang yang kufur kepada Taugut. Kemudian yang kedua adalah meninggalkannya tidak cukup meyakini itu batil tapi ditinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kalau orang tahu itu syirik, tahu itu kufur tapi dilakukan dengan alasan maslahat dakwah, dengan alasan apa? E, alasan-alasan yang dibuat-buat oleh banyak orang sekarang. Tahu itu syirik, tahu itu kekafiran. Tahu menandatangani uh, syarat kekukuran eh, kekufuran yang ada dalam PB itu adalah kekafiran. Tapi dia melakukannya dengan alasan apa? Dengan alasan untuk siasat atau alasan e, maslahat dakwah atau yang lainnya tanpa ada ikroh yang mulji maka apa dia tidak kufur kepada taubat karena tidak meninggalkannya. Terus membencinya, membenci peribadatan kepada selain Allah tersebut membenci segala bentuk ideologi, undang-undang hukum yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sumpah setia kepada undang-undang dasar, kepada undang-undang buatan, itu apa? Tidak kufur kepada togut. Kenapa? Karena dia malah memberikan sumpah untuk setia. Sedangkan yang menjadi tuntutan kufur kepada togut adalah membenci. Ini malah memberikan kesetiaan janji untuk setia untuk menghormati itu bertentangan dengan kufur kepada tauhid. Berarti orangnya tidak merealisasikan kufur kepada tauhid. Terus juga mengkafirkan para pelakunya. Ini sering dibahas tentang e, kafirnya orang yang menyekutukan Allah. Orang barang siapa menyekutukan Allah sengaja lagi tidak dipaksa maka dia kafir secara tayin. Orang yang melakukan syirik akbar secara sengaja lagi tidak dipaksa, maka dia kafir secara ta'yin. Karena penghalang pengkafiran di dalam syirik akbar atau dalam hal-hal yang langsung menohok tauhid hanya dua. Yang pertama intifaul qasdi, intifaul qasdi tidak ada maksud untuk melakukan termasuk di dalamnya apa? salah lisan atau membaca uh, uh, ucapan orang-orang kafir dalam Al-Quran ketika dalam tilawah atau menukil ucapan or ke orang kekafiran saat bersaksi di hadapan hakim atau menukil ucapan kekafiran dalam rangka menjelaskan kebatilan dan kerusakannya atau orang mengucapkan ucapan kekafiran dengan bahasa asing yang dia tidak tahu maknanya itu e, tidak ada al-qasdu tidak ada maksud. Berarti dia tidak menyengaja. Terus juga yang kedua adalah uh, apa uh, eh, muhtaron tidak dipaksa. Orang yang sengaja lagi tidak dipaksa melakukan kekafiran yang kaitan dengan masail zahirah, maka dia kafir secara tayin. Sebagaimana yang sudah sering dijelaskan tentang uh, makna ini. Dan yang selanjutnya adalah uh, memusuhi mereka. Memusuhi orang-orang kafir. Makanya membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin ini bertolak belakang dengan sikap apa kufur kepada Togut. Dalam kufur kepada Togut harusnya memusuhi orang kafir ini malah membantu orang kafir dalam memerangi umat Islam. Di dalam memerangi orang yang berjihad yang ingin menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang semacam ini belum kufur kepada tauhid. Tidak merealisasikan la ilaha illallah. Kalau tidak direalisasikan hal ini berarti dia bukan orang muslim walaupun dia mengaku sebagai orang muslim. Nah, ini adalah uh, poin yang uh, ingin disampaikan pada kesempatan uh, siang hari ini. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.